Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu Dan jujur ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini wow. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu dan jujur Ku tak pernah merasa Ku tak pernah merasa begini Oh mungkin ini cinta pandangan yang pertama Karena apa yang ku rasa ini tak biasa Jika benar ini cinta Mulai dari mana Oh dari mana dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta Ku melihat, melihat ada bayangnya Dari mata buatku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta Ku melihat, melihat ada bayangnya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 membuatku jatuh Jatuh terus jatuh ke hati Oh oh yeah Dari mata buatku jatuh Jatuh terus Dari mata oh, oh matamu ku mulai Jatuh cinta Ku melihat bayangnya Ada bayangnya Dari mata buatku jatuh Jatuh terus jatuh ke hati Oh

hatiku Kau dari eh. mata buatku jatuh Jatuh terus jatuh ke hati Halo, kita dari Eka. Oke, jadi di video kali ini kita baru aja selesai syuting pakai alat baru kita nih. Wuh. Osmo. Baru Osmo Plus kita ada mainannya di sini. Nah. Osmo Plus. Itu apa, Yus? Ini mic-nya. Lucu lah, terlihat ya, bisa bikin. Oh gitu ya. Itu cuma mainan doang ya, nggak ada gunanya gitu. Mainan kan? Emang ada gunanya. Iya. Oke, okay, jadi kita akan bikin sesi baru ya. Iya. Uh, nama sesinya kita belum tahu apa, cuma yang pasti kita akan lebih dekat sama kalian. Kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian pertanyaan dari kalian tanya jawab gitu kalau kata orang yang masak kini Q&A kalau kalian mau nanya sih kalau nggak mau nanya juga nggak apa-apa jadi kalau kalian mau nanya apa-apa nanti leave aja di komen di video-video kita gitu akan kita coba jawab kalau misalnya kalian pengen kita bikin short cover mungkin kita bisa bikin short cover di video itu juga Wih, ada nyamuk Will boleh banyak banget anjir nyamuk mau makanya tadi gue usir-usirin sampai gua toyo aja kepalanya tutup masuk tutup tutup aja tuh wah gua. Wih. Banyak kali anjir nyamuknya. Nah, itu dia. Mana? Wih. Ini kita oke shoot, abis syuting di hutan. Abis syuting di hutan kita. Nyamuknya iya. parah banget, guys. Ya, jadi uh, ya, jadi Q&A ya. Ya, Q&A gitu. Terus kita belum tahu juga nama programnya apa. Ya. Boleh di Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya bisa komen di bawah, nanti kita coba jawab. Gitu. Sekarang, Okay. Dari Clara mungkin ada sesuatu. Gak ada, pegel aja. ini pakai kamera Clara yang baru loh. <laughs> ini kita bisa nge karena Clara beli kamera baru. Hai. Harganya berapa? Enggak tahu. Nah, sih. Nanti nextnya pakai kamera GoPro-nya Willy ya, Will. Wede. Sip. Oke. Okay. Keren. Oke. Okay. Dan